Dan melindungi kita dari berbagai hal-hal yang dapat menimbulkan kemudaratan di dunia demikian pula di akhirat. Alhamdulillah pada hari ini hari Selasa hari yang ke-26 dari bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 19 Mei tahun 2020. Kita kembali melanjutkan kajian kita dari mendulang faedah dari kitab Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. karya Al-Allamah Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub yang dikenal dengan Ibn Qayyim al-Jauziyah rahmatullahi taala alaihi. Dan kita masih melanjutkan bab yang ke-19 yang menjelaskan bahwa kesabaran adalah merupakan separuh dari keimanan dan bahwa iman itu separuhnya adalah bersabar dan separuhnya lagi adalah bersyukur. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan dari sepuluh sisi yang menguatkan ucapan ini. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan lima sisi dari penjelasan beliau rahimahullah taala bahwa separuh dari keimanan adalah kesabaran dan yang separuhnya lagi adalah bersyukur. Maka kita memasuki sisi yang keenam yang menjelaskan tentang separuh dari keimanan adalah kesabaran dan separuhnya adalah bersyukur. Kata beliau rahimahullah ta'ala al-i'tibar as-sadis, sisi yang keenam. Atau tinjauan yang keenam. Bahwa semua apa yang dilakukan oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia ini tidak keluar dari hal-hal yang akan memberi manfaat dalam kehidupan dunianya dan juga dalam kehidupan akhirat. Atau memudaratkan kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya. Atau memberi manfaat dalam salah satu kehidupan dan memudaratkan kehidupan yang lain. Jadi di sini berarti ada empat bagian dari hal-hal yang dilakukan oleh seorang hamba. Ada hal-hal yang memberi manfaat dunia, memberi manfaat di akhirat. Ada yang memudaratkan di dunia dan memudaratkan di akhirat. Ada yang memberi manfaat di dunia namun memudaratkan dalam kehidupan akhiratnya. Dan ada pula yang memudaratkan dunianya namun memberi manfaat dalam kehidupan akhirat. Kata beliau rahimahullah wa asyraful aqsami ay yaf'ala ma yanfa'uhu fil akhirah wa yatruka ma yadurruhu fiha. Dan dari empat pembahagian ini yang paling mulia, yang paling utama yang paling agung adalah seorang hamba melakukan hal-hal yang memberi manfaat kepadanya dalam kehidupan akhirat. Dan meninggalkan apa saja yang dapat menimbulkan kemudaratan untuk kehidupan akhiratnya. Ini yang paling bermanfaat. Lebih memperhatikan kehidupan akhirat. Lebih memprioritaskan mendapatkan kenikmatan akhirat daripada kenikmatan dunia. Walaupun menyebabkan dia harus kehilangan dunia. Dan ini merupakan hakikatul iman. Hakikat daripada keimanan itu. Maka melakukan hal-hal yang bermanfaat, maka itulah yang dimaksud dengan bersyukur dan meninggalkan hal yang memudaratkan itulah yang dimaksud dengan bersabar. Melakukan hal yang bermanfaat sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari berbagai macam kenikmatan dan meninggalkan hal-hal yang memudaratkan memudaratkan kehidupan akhirat itu adalah merupakan bentuk kesabaran seorang hamba. Sehingga kembali kepada apa yang telah disebutkan bahwa iman itu separuhnya adalah bersyukur dan separuh yang lain adalah bersabar. Tinjauan yang ketujuh. Bahwa seorang hamba dia tidak terlepas dari satu perintah yang dia harus melakukannya. Atau dari satu larangan yang dia harus menjauhkan diri darinya. Dan dari takdir yang telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala atasnya. Maka seorang hamba tidak keluar dari tiga keadaan ini. Mengerjakan apa yang diperintahkan meninggalkan dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang dan dia akan menghadapi apa yang menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Maka kewajiban seorang hamba dalam tiga perkara ini adalah dua hal, bersabar dan bersyukur. Mengerjakan sebuah perintah adalah merupakan bentuk kesyukuran seorang hamba dan meninggalkan apa yang dilarang serta bersabar atas apa yang telah menjadi ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersabar. Tinjauan yang kedelapan, annal 'abda fihi da'iyan, bahwa seorang hamba memiliki dua penyeru dalam dirinya ada dai yang senantiasa menyuruh dia kepada dunianya, kepada hal-hal yang disenangi oleh syahwatnya dan berbagai macam hal-hal yang dia merasakan nikmat dan lezat dengannya. Ini penyuruh tersendiri. Mengajak seorang hamba itu untuk mencintai dunianya, mencintai syahwatnya, melakukan hal-hal yang dia senangi. Penyuruh yang kedua yang mengajak seorang hamba kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Dan apa yang dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk hamba-hambanya, untuk para walinya. Berupa kenikmatan yang kekal di dalam al-jannah. Maka dua penyeru ini ada penyeru yang mengajak manusia kepada dunianya, kepada syahwatnya, kepada kenikmatan dunia. Dan ada pula yang menjadi penyeru di dalam dirinya menuju kepada Allah. Kepada jalan Allah, kepada kehidupan akhirat. Maka seorang hamba ketika dia menyelisihi penyeru syahwat ini, penyeru hawa nafsu ini, itulah kesabaran. Itulah kesabaran sabar untuk tidak mengikuti seruan tersebut. Dan menjawab penyeru yang mengajak kepada Allah. Mengajak kepada kebahagiaan dalam kehidupan akhirat. Itulah asyukru. Bentuk kesyukuran seorang hamba. Tinjauan yang kesembilan. <clears throat> Anna dina madaruhu ala aslain bahwa agama ini itu berjalan di atas dua prinsip. Prinsip al-azm, bertekad, dan yang kedua adalah as-sabat, kokoh. Tekad yang kuat dan kokoh di atas al-haq, di atas kebenaran. Dan kedua prinsip inilah yang disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad An-Nasai bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau mengatakan di dalam doanya Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala ar-rushd Ya Allah sesungguhnya Aku memohon kepadamu as-sabatu 'alal amr. Kokoh di atas agama ini. Kokoh di atas din ini. Wal azimata 'ala rushdi Dan tekad untuk senantiasa berada di atas bimbingan yang mengarahkan kepada as-siratul mustaqim. Maka asal daripada bersyukur itu adalah sihatul azimah. Ya. Benarnya tekad seseorang. Tekad seseorang di atas bimbingan, tekad seseorang di atas petunjuk dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan asal daripada kesabaran itu adalah kekuatan Tan as-sabat. Keteguhan, kekokohan seseorang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba diberi kekuatan dengan azimah dan sabat dengan tekad dan kokoh maka dia akan diberi kekuatan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Tinjauan yang ke-10 dan ini adalah tinjauan yang terakhir anna dina mabniun ala aslain bahwa agama ini dibangun di atas dua prinsip al-haqqu was-sabru prinsip kebenaran dan prinsip kesabaran yang keduanya disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Asr Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Maka agama itu dibangun di atas dua prinsip ini. Tawasau bil haqq, saling berwasiat dengan al-haq, dengan kebenaran, Watawasau bis sabri. Dan berwasiat dengan kesabaran. Maka ketika yang dituntut dari seorang hamba adalah al-amalu bil haqqi fi nafsihi wa tanfidhuhu fin nas. Yang dituntut pada diri seorang hamba adalah mengamalkan kebenaran pada dirinya dan mengaplikasikannya di tengah-tengah manusia. Dan ini adalah hakikat asyukur ketika seseorang mengamalkan kebenaran dan menjalankannya di tengah-tengah manusia. Itulah hakikat syukur. Dan hal itu tidak akan mungkin bisa dilakukan oleh seorang hamba kecuali dengan bersabar di atasnya. Maka dari sisi ini pula sabar itu adalah nisful iman. Separuh dari keimanan. Maka ini 10 poin yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala yang menerangkan tentang benarnya perkataan para ulama ussalaf as-sabru nisful iman sabar itu adalah separuh keimanan dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an beliau mengatakan al-imanu nisfani nisfu nisfun sabrun wa nisfun syukrun iman itu dua bahagian separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya adalah bersyukur dengan demikian kita telah menyelesaikan penjelasan dari bab yang ke-19 dan berikutnya Insya Allah taala kita memasuki bab yang ke-20 dan pembahasan bab yang ke-20 adalah pembahasan yang cukup panjang sehingga untuk pertemuan kita di sore hari ini sampai di sini dulu Insya Allah taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته